ibadah tidak mengajukan permintaan. Kita tidak mengajukan permohonan. Kita tidak menggunakan bekal apa-apa. Toh kita dijadikan orang-orang Islam oleh Allah SWT serta umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal-hal demikian ini harus menjadi pengertian, pengetahuan serta kesadaran kita masing-masing. Baru kalau kita ini tahu, kita ingat dan kita sadar bahwa kita di dalam kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang menjamin keselamatan dan dunia sampai akhirat, dengan begitu nilainya tentu kita jaga dengan segala kekuatan kita. Tentu kita akan amalkan, kita lakukan dengan segala gaya upaya kita serta kita perjuangkan dan kita pertahankan walaupun kita mengorbankan segala sesuatu kita korban harta benda korban jiwa raga sampai korban nyawa demi untuk pelaksanaan ibadat menurut syariat agama Allah Subhanahu kota Allah. sehingga kita tetap utuh menjadi orang Islam umat Nabi Muhammad SAW dalam dunia dengan husn khatimah sampai di dalam alam akhirat yang juga Allah SWT bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan oleh Allah SWT puasa yang telah diwajibkan walaupun sama dengan apa yang telah diberikan dan diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu akan tetapi umat Muhammad SAW diberikan oleh Allah waktu yang sangat mulia waktu yang sangat teristimewa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان Allah berfirman ada bulan namanya Ramadan. Syahru Ramadan. Jadi ada bulan namanya Ramadan. Ada apa? Allazi unzila Al-Qur'an yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan suatu bulan yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi saat dan waktu turunnya Al-Quran dalam pertama kali. Mengapa? Bulan itu yang dipilih oleh Allah SWT tentu apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai nilai, mempunyai martabat, mempunyai derajat lain daripada yang lain. Nah, jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Memang kalau kita baca sejarah turunnya Al-Quran pokoknya tiga kali. Pertama, Al-Quran itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Lauhil Makhluk. Akan tapi kita tidak diberitahu kapan, bagaimana caranya, dengan upacara apa ini nggak diterangkan oleh Allah SWT hanya Allah berfirman innahu laquranun karim fi kitabin sesungguhnya itu Quran yang mulia di dalam kitab yang terjaga kitab yang tertutup alias kitab Al-Lauhil jadi Quran diletakkan oleh Allah di Al-Lauhil kapan bagaimana tidak tahu karena tidak diberitahukan oleh Allah kepada kita. Nah, kita manusia-manusia ini adalah bersifat jahil, tidak tahu apa-apa kalau tidak diberi tahu. Dalam hal ini Allah tidak memberikan tahu pada kita kapan dan bagaimana, maka kita tetap tidak mengetahui. Hanya kita tahu dengan firman Allah Subhanahu taala bahwa Quran di kitabir maknun. Kemudian pada malam 17 Ramadan. Ada riwayat malam itu malam Senin, ada riwayat malam Jumat. Yang terkenal malam Jumat. Sesuai dengan perang Badar itu juga malam apa ah, hari itu Jumat tanggal 17 Ramadan pada malam 17 Ramadan. Ada riwayat malam itu malam Senin, ada riwayat malam itu malam Jumat. Sejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di jalan dua khirab dua khirab itu gunung khirab ada dua di atas gunung itu tinggi dan batu semua dari rumah Nabi di Mekah kurang lebih 4 kilo. Dari rumah Nabi, Gunung Hira itu kurang lebih 4 kilo dan naik tinggi bagusnya. Nah, Nabi ke sana. Setiap Nabi di jalan Gua Hira waktu itu berusia 40 tahun lebih 6 bulan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat untuk membawa Al-Qur'an dan diturunkan ke langit pertama. Ke langit dunia ini. Lalu diletakkan di tempat yang bernama Baitul Izzah. Karena setiap langit itu ada bait sebagaimana Ka'bah di dunia. Jadi setiap langit ada bait, ada bangunan seperti Ka'bah di dunia ini. Nah, langit pertama ini namanya Baitul Izzah. Malam itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat-malaikat untuk membawa Al-Qur'an dan menurunkannya ke langit pertama, kemudian diletakkannya di Al-Baitul Izzah. Dengan upacara kebesaran. Lalu malam itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk membawa beberapa ayat sebagai wahyu pertama atau bintul wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. malaikat Jibril yang mana sejak beberapa malam Nabi mimpi melihat mereka jilin. Lalu datang begitu. Datang mereka Jibril. hadir Nabi Muhammad SAW menyatakan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi diperintahkan membaca, Ya Muhammad Iqra. Eh Muhammad baca. Nabi Muhammad menjawab, Ma ana biqari. Saya tidak dapat membaca. Baca apa? Memang Nabi Muhammad SAW Nabiul Ummi layak rak, layak Nabi tidak membaca, tidak menulis. Sekarang disuruh baca. Banyak, saya nggak bisa baca. Baca apa? Lalu dipeluknya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dipeluknya. sampai keras hingga kuat keringat. Suruh lagi baca. Ikhlas, ya bagi ma'ana biqari. Sampai tiga kali baru diberikan ayat. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Diterima oleh Nabi, Nabi turun ke Mekah, lari pulang, minta diterima. Jadi jelas apa yang tersebut tadi itu merupakan turunnya Quran dalam pertama kali dari Allah Mahfud ke Baitul Izzah lalu beberapa ayat pertama kepada Nabi Muhammad saw. Nah, jelas waktu turunnya Al-Quran yang tersebut tadi Allah SWT memilih waktunya 17 bulan Ramadan. Ini yang dijaga oleh Allah syahrul Ramadan alladzi unzila Quran. Lalu malam turunnya Al-Quran itu sangat dimuliakan oleh Allah. Sangat diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga merupakan malam yang teristimewa. Tidak ada malam lagi semacam malam itu. Maka itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna أنزلناه في ليلة مباركة Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang berbarokah. Malam itu malam penuh barokah. Di ayat yang lain Allah berfirman, Inna anzalnahu fi qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang berkedudukan tinggi. Jadi malam itu malam barokah Malam itu malam yang berkedudukan tinggi hingga terkenal dengan sebutan Lailatul Qadar. Jelas, kalau sudah demikian ini, kita dapat mengetahui bahwa bulan Ramadan, bulan yang teristimewa menjadi saat dan waktu turunnya Quran dan pertama kali, sedangkan malamnya ditingkatkan derajatnya dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Nah, bulan Ramadan yang demikian itu diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi saat dan waktu puasa yang diwajibkan. Lanjutannya ayat, Faman syahida minkum syahra falyasubhu. Maka barang siapa dari kamu menyaksikan tanggal bulan Ramadan itu, berpuasalah dalam bulan Ramadan. Dalam ayat ini, Faman syahidah minkum syawal, barang siapa menyaksikan dari kamu acara bulan. Syahwal di sini maksudnya tanggal. Maksudnya bulan. Jadi barang siapa dari kamu menyaksikan maksudnya atau tanggal bulan Ramadan Falyasumu maka berpuasalah pada hari-hari Ramadan. Kalau sudah semakin ini kita sekarang mendapat pengetahuan, pengertian, penjelasan bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allah bagi umat Nabi Muhammad SAW ditempatkan pada bulan Ramadan hingga terkenal Somu siang Ramadan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan atau siang Ramadan khusus bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi dan Rasul yang terdahulu umat mereka masing-masing yang melihat wajah puasa tapi bukan Maka itulah jelas dan nyata bahwa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT lain daripada yang lain. Kemudian oleh Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa puasa Ramadan termasuk rukun Islam, termasuk pokok-pokok pangkal agama Islam. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, "Sami'tu Rasulullah صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان dibangun agama Islam atas lima perkara. Syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa Ramadan. Dalam hadis ini puasa Ramadan disebut kelima oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain disebut keempat, yaitu riwayat Muslim ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril, Ya Muhammad, akhirnya an Islam. Hei Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam spontan dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ila sabila Islam hendaklah engkau bersyahadat salat zakat puasa Ramadan dan hati kebaikan awal ini sosok baitul sebilan apabila Allah di sini sahur Ramadan disebut keempat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi disebut nomor berapa saja, ke berapa saja di soal, dan nyata bahwa sahur Ramadan termasuk ukur Islam, termasuk pokok pangkat agama Islam. Maka ulama-ulama al-hukum menjelaskan, wayak huru jahil dan menjadi kafir orang yang mengingkari adanya puasa Ramadan. Kalau sudah diberi penjelasan tentang adanya puasa Ramadan perjalanan Al-Quran, perjalanan hadis, ijma ulama-ulama semuanya. Lalu ada orang Islam tidak percaya, menganggap puasa Ramadan tidak ada atau tidak wajib. Orang yang demikian tadi menjadi murtad, menjadi kafir. Sebab mengingat ketentuan-ketentuan agama Islam yang berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan Isma para ulama. Kemudian kalau orang itu sudah murtad, na'udzubillah habis semua amal perbuatannya. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة Jadi barang siapa yang murtad warga agama Islam entah dengan karena keyakinannya, entah karena ucapannya, entah karena perbuatannya yang menyebabkan dia murtad. Kalau sudah murtad, semua amal perbuatan hapus semua perbuatan amal perbuatan hilang dalam dunia sampai dalam alam akhirat. Di dunia was. Lalu dia mati. Dan kekufuran tetap sebagaimana tadi. Bagaimana? Ulaika hum ashabun nar hum fiha khalidu Golongan yang demikian tadi golongan neraka. Bahkan mereka akan khalid tepat dalam neraka. Nah, jadi jelas apa yang diterangkan oleh ulama-ulama ahli hukum Orang yang tidak percaya adanya puasa Ramadan, sedangkan sudah diberi penjelasan dan pengertian dengan dalil Quran, hadis dan sebagainya, orang yang tidak percaya demikian itu adalah menjadi kafir, menjadi murtad. Adapun orang yang percaya meyakinkan apa puasa Allah akan tetapi dia tidak mau melaksanakan sedangkan tidak ada umur syar'inya orang yang demikian itu termasuk asi maksiat kabirah jadi termasuk orang maksiat maksiat besar maka dosanya besar hingga Nabi Muhammad SAW menjelaskan orang yang melanggar puasa demikian tadi tanpa usul syar'i umpama ditebus atau ditempel dengan puasa seumur hidup tidak cukup tidak bisa kecuali dia tobat apa mestinya cara-cara yang tobat nah di sini jadi kita kesemuanya sejak yang umur balik menjadi mukallaf laki-laki dan perempuan kesemuanya berkewajiban untuk menerima puasa Ramadan dan melaksanakan sebagai manusia. Maka itu yang diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan siapa? Allah telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang sudah beriman. Jadi semua orang yang beriman, semua orang Islam. Memang semua ibadat dan agama Islam tidak bisa dijalankan oleh orang yang bukan Islam. Subhanallah Nah orang tidak berbuka Islam bagaimana? Wajib betul agar akan kamu harus. Nah, jadi yang berkewajiban melakukan